maka nikmat itu nggak harus enak jalan yang nikmat itu nggak harus jalan yang enak kadang-kadang nikmat itu sakit penuh penderitaan disebut jalan yang nikmat apabila memiliki tiga tanda yang pertama menjanjikan keselamatan yang kedua di dalamnya ada rahmah ada kasih sayang Allah dan yang ketiga ada barokah ada tambahan kebaikan ziyadatul khair oke okay. nutuk gak waktu niki nomor siji yo yo jembek aku jalan yang nikmat itu ciri yang pertama menjanjikan keselamatan yakin kalau jalan ini kita lalui kita akan sampai tujuan dengan selamat tidak akan tersesat tidak akan dilaknat ketika kita lewat jalan itu ketika kita tempuh jalan itu kita akan sampai pada tujuan cita-cita hidup yang benar la bafi tidak ada keraguan di dalamnya jalan yang bisa menyampaikan kita pada posisi radhiyallahu anhum wa radu an sehingga ketika kita sampai finish perjalanan itu lewis tekan gon kita akan dipanggil Allah dengan panggilan terindah Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Wahai jiwa yang tentram Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku jalan yang bisa menyampaikan kita ke surga wong islam itu mantep mlebu swarga jenengan pun mantep melebu suarcon, nopo tereng. mantep melebu suarcon, nopo tereng. anjan potongan randu isin wong oh, swarga iki nggone wong sing apik nggone wong sing resik gak kaya sampeyan-sampeyan ngono ayo sik coba dibandingne bapak sama nurip ngantos dinten niki kira-kira kathah pundi nek ngamal karo nek ngomel ibu-ibu akeh endi nek ngetokno zakat mal karo zakat mal, akeh nek ibadah karo nek belara akeh endi nek taat karo nek maksiat akeh endi nek zikir karo nek kentir akeh nek wiridan karo nek rasan-rasan akeh endi pale maca Quran karo nek gendaan ngono kok mlebu swarga iki lho swarga di sini ku mau pokoknya manut nabiin, sedikin, syuhada, solihin. Waktunya nggak ter, nggak memenuhi standar. Yang kedua, di dalamnya ada rohmah, ada kasih sayang Allah. Ketika menjalani yakin selamat dan selama menempuh perjalanan itu dinaungi dengan rahmat minimal terbebas dari dua hambatan dalam perjalanan dua gangguan dalam perjalanan apa itu dua gangguan perjalanan rasa sedih dan takut terbebas dari sedih terbebas dari takut maka cirinya orang yang dapat nikmat itu kan la khaufun alaihim walahum yahzanun tidak ada rasa takut dan tidak pernah bersedih hati Allahumma salli ala Muhammad ketika menjalani yakin selamat selama menempuh perjalanan itu dinaungi dengan rahmat dinaungi dengan kasih sayang dan gak harus enak maka di penjara bagi Nabi Yusuf itu lebih nikmat daripada dikeloni Zulaikha ku Nabi Yusuf seje karo Yusuf kene orang yang dapat nikmat itu selalu dapat kasih sayang Allah meskipun kelihatannya kadang nggak enak kayak guru-guru ngaji kayak uripe kan yo pas-pasan koyo eh tapi subhanallah jangan dipandang itu sebagai yang menyedihkan dan menakutkan dia nggak pernah takut dia nggak pernah sedih sendek dunia luwe luwe mene lewes oleh balasan sing dek mereka nggih nggih sing nomor telu ada ziyadatul khair jalan yang nikmat itu apabila kita lakukan dengan benar kita akan selalu mendapatkan tambahan kebaikan urip kalau sama niku nek pancen bener dalam sing ditempuh bener semakin tua pasti semakin mulia mundak tua mundak mulio. sebagaimana filosofinya padi semakin berisi semakin merunduk nggih okay? aja nganti gaplek peringkilan mundak tuwek peringkilan semakin tua semakin sergap ngajine iku tandane wong sing barokah tambah istiqomah ibadai mundak kelomanane mundak tebel imane mundak sergap zikire ya muka muka mawon karena jalan yang nikmat itu cirinya tiga yang pertama menjanjikan selamat yang kedua dinaungi rahmat yang ketiga ada barokah maka ketika kita berjalan bersama dengan sesama pengguna jalan ini kita disuruh untuk saling mendoakan mudah-mudahan selamat dapat rahmat dan dapat barokah maka doa yang kedua adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lunda ini doa yang kedua setiap saben kepanggih kalih tiang sing sama-sama menempuh jalan yang nikmat itu kita disuruh saling mendoakan ketika kita berjalan bersama atau berjalan berpapasan dengan sesama pengguna jalan nikmat itu kita diperintah untuk mendoakan tiga hal mudah-mudahan selamat oleh rahmat oleh barokah maka doa kedua yang saya maksud adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan doa Zaman jawabi berarti jaluk wes nek ketemu dulur padha islame dikongkon ndongakno telung perkara muga-muga oleh keselamatan oleh rahmate Gusti Allah tur oleh tambahan kebagusan oleh barokah maka maka doa yang pertama tadi ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin doa yang kedua kan doanya tiga toh doa yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini doa yang kedua loh berarti salam itu doa iya leon wong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu berarti kita doa doakan iya didoakan tapi jawabnya ya waalaikumsalam mau cokok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin ojo ngono Enggak nang saman jawabnya amin ya ndak jawabnya ya waalaikumsalam kan saling mendoakan oke yang ketiga barokah iya iya subhanallah wong wedok yang jane wangel pakne dijak uwes angger durung puas sing modele moh wis dadi gak ngrasakno nek kene tele-tele katok gak karo-karuan ngene mau sing kono yang meneng sing kene lho gegeri ya angger dijak uwes sing modele moh barok iya iya ya Allah barokah itu yang bagaimana kita kan sering keliru mengartikan barokah barokah itu yang bagaimana tanda-tandanya orang dapat barokah itu yang bagaimana niki mangke tugasnya nenggu loh nenggu kersane jelas ke kesimpulannya barokah niku fit dunya hasanah wa akhirati hasanah niku barokah bayarane turah ganjarane katah, niku barokah fid dunya hasanah kan butuh bayaran wa fil akhirati hasanah butuh ganjaran pun sering kula aturke to niku nggih mulane urip pisan ki nek iso bayaran kata ganjaran turah-turah jadi wong itu kudu pinter golek bayaran turyo ya pinter golek ganjaran ngono nyambut gawe apa wae bismillah niate ibadah golek ganjaran tapi ojo lali nompok bayaran niku sing paling bener dadi apa wae dadi wong tani ya bismillah ning sawah nyambut gawe niate ibadah golek ganjaran golek wis panen kan nampa bayaran sing dagang ten pasar nggih ngoten berangkat ten pasar bismillah niat ibadah dagang golek ganjaran nangko dagangane payu bati nampa bayaran sing pegawai negeri bari berangkatan kantor nggih ngoten bismillah berangkatan kantor niate ibadah golek ganjaran kok nek wis tanggal muda nampa bayaran nah balik yang ngono oh, Ustaz ustazah penceramah yang ngoten kulab dewe ngoten badhe berangkat niki oh, bismillah kula ngaji niat ibadah golek ganjaran lha kok nek wis ngaji kok ya lho wong urip sing bener lah ngoten mboten bener lho wong Islam nek dereng makome kok meng ganjaran tok sing diburu ning masjid mawon mboten purun nyambut gawe hmm ngometno tasbih wer wer wer wer wiritane ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak wer wer wer ya rusak sok sok sok sok sok sok sok sok sok wer wer anggite terus duit tekan ndukur kroto kroto kroto kroto kroto ana wong model ngono iki dijegok karo Sayyidina Umar kok Nggih, zaman Sayyidina Umar niku enten wong lanang sing model ngono iku iktikaf mau wonten masjid kalih ngumat tasbih wer wer wer wer ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak wer wer jauh kok karo Sayyidina Umar dul inna sama la tumtiru dhahaban wala fiddah hei langit itu gak kira udan duit gak kira udan emas gak kira udan perak ifil wa tawakkal wa kon nyambut gawe yo donga lagi tawakal ifil wad'u wa tawakkal nyambut gawe donga tawakal langit gak kira udan emas gak kira udan perak gak kira udan duit gak bener Pak nek dereng makome sampean ngono wer wer wer ngono ya rusak ya rusak sak sak sak sak sak wer lakonono po oh, ngono terus kon tutuk omah ditambani omong bojomu warek kon mangan masjid ngono kating mbok sego kating mbok sego iku tasbih iku nang kletak ono kono mesti diamuk bojomu kono ya tetep nyambut gawe Loh, karena barokah itu tendonyo saya ten akhirat saya tendonyo mulia dan akhirat yo bahagia maka doa yang ketiga adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah mugi panjenengan paringi kula kesaenan ing donya ugi panjenengan paringi kula kesaenan ing akhirat lan mugi panjenengan reksa kula saking siksa neraka itu tiga doa ciri-cirinya orang dapat barokah itu yang bagaimana wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib sak teruse mangke insyaallah diterusaken kalih ning kula ngaten aku tahu kamu cinta aku <laughs> Mboten kita dibatasi waktu. Pangapunten Kang Agung. Raurus, urus nuruti sampean nyonyor muga-muga wis wis Bu kok mugi-mugi keterangan singkat sing kula aturke wonten manfaate lan para kiai para alim Mugi saya hadirin hadirat khususnya neng kula neng uci pangapunten dalam sakit nere akan acara ngantos rampung. Taman kok kau enak ngono sing jawab e. Nggih. Nggih donga dinongo pangapunten ingkang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.